Semoga ilmu yang kita kasih bermanfaat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat ilmu yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala kajian kita Insya Allah mulai hari ini kita membahas khusus tentang arkanul iman khusus tentang rukun iman buku rujukan yang dipakai adalah buku yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang berjudul Syarah Usul Iman Prinsip-prinsip Dasar Keimanan atau juga punya judul Nubedah fil Akidah jadi buku itu bahasa Arabnya punya dua judul, Syarah Usul Iman dan Nubzah fil Aqidah. Namun demikian juga nanti diperluas dengan buku yang lainnya yaitu buku yang ditulis oleh Dr. Ahmad bin Abdurrahman Al-Qadhi. Beliau adalah salah seorang murid senior Fadilatul Syekh Muhammad bin Salim Utsaimin rahimahullahu taala dan beliau juga tinggal di Indonesia satu kota dengan beliau. Beliau punya kitab yang berjudul Al-Aqidah Al-Muyassarah Minal Kitabil Aziz Wasunnatil Sunnatil Mutahharah. Akidah yang mudah dari sumber Al-Qur'an dan sunnah yang suci. Di dalam kitab ini beliau khusus bahas masalah rukun iman, khusus Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan mudah-mudahan diharapkan yang mengikuti dari awal kalau bisa sampai khatam. Penting sekali karena kalau kadang ikut kadang tidak nanti ilmunya separuh-separuh tidak penuh dan bahkan nanti justru malah salah paham. Karena mungkin penjelasan hari ini butuh dijelaskan lagi berikutnya. Dan ini adalah kesempatan mumpung masih bisa belajar, jangan sampai ditinggalkan. Nanti kalau sudah tidak bisa belajar lagi, yang terjadi adalah menyesal. Kenapa saya dulu tidak belajar? Termasuk akidah Fakrawiyah kemarin, insya Allah yang mengikuti dari awal sampai akhir, dia akan beruntung karena dia telah menguasai akidah Fakrawiyah. Tinggal diamalkan saja. Karena di kemudian hari masing-masing kita punya kesibukan dan kita akan teringat masa-masa lalu. Kalau saya dulu belajar dan saya tahu ya, sekarang saya jadi tidak tahu gara-gara dulu tidak belajar. Ikhwan wa akhwatina rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dua misi, Misinya adalah al-ilmu wa tazkiyah. Memberikan ilmu dan membersihkan. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jum'ah ayat nomor 2. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengutus kepada orang-orang ummi Yaitu bangsa Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW mereka itu orangnya masih umi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan mereka pun juga tidak mendapatkan risalah sebelumnya. Lalu Allah karena cinta kepada mereka, sayang kepada mereka, mengutus seorang rasul kepada mereka untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an membersihkan mereka dari akidah-akidah yang rusak dan akhlak-akhlak yang buruk, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Padahal mereka sebelumnya adalah tersesat, sebelumnya mereka menyimpang. Ini misi dakwah para nabi dan para rasul, al-ilmu wa tazkiyah. Kalau mau mengikuti bahasanya Al-Qur'an, at-tazkiyah wal ilmu. Yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab di ayat ini. Membersihkan dari akidah-akidah yang rusak, akhlak-akhlak yang buruk dan mengajarkan Al-Qur'an serta As-Sunnah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat nomor 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman yaitu Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an membersihkan mereka dari akidah-akidah yang rusak, dari akhlak-akhlak yang buruk dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Padahal mereka sebelumnya tersesat dan berada dalam masa jahiliyah. Jadi kita lihat di sini ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, misi dakwah para nabi dan para rasul adalah at-tazkiyah wal ilmu. Membersihkan lahir batin, kemudian memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, ilmu Al-Qur'an, ilmu As-Sunnah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dua permasalahan yang sangat penting yang kalau kita benar-benar berpegang kedua, kepada kedua permasalahan itu maka kita akan menjadi orang yang mendapatkan al-hayatul thayyibah, kehidupan yang baik. Dada kita akan lapang dan kita mendapatkan ketenangan hati. Kita akan keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang kita keluar dari kesesatan menuju petunjuk hidayah yang sempurna. Apa itu? Yaitu al-huda wa dinul haq. Al-huda wa dinul haq. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengutus Rasulnya Bilhuda wa dinil haq Apa itu al-huda? Al-huda itu tafsirannya adalah Al-ilmun nafi' Wa dinil haq Yaitu al-amalu salih Walladhi arsala rasulahu Bilhuda wa dinil haq Allah yang mengutus para rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Itu seperti di dalam surat As-Saff ayat nomor 7. Hidayah dan agama yang benar. Hidayah adalah ilmu yang bermanfaat, agama yang benar adalah amal saleh. Kalau kita berpegang kepada dua masalah besar ini, pasti kita mendapatkan semua kebaikan mendapatkan al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik. Cari ilmu yang bermanfaat, lalu ilmunya diamalkan. Kemudian juga ikhwan wa akhwat fillah di dalam Al-Qur'an ini telah dijelaskan masalah-masalah yang sangat penting dan prinsip yang sangat kita butuhkan. Baik berkaitan dengan akidah telah dijelaskan. Berkaitan dengan ibadah telah dijelaskan Berkaitan dengan muamalah telah dijelaskan. Berkaitan dengan akhlak telah dijelaskan, lengkap. Al-Qur'an menjelaskan semuanya. Al-aqidah wal ibadah wal muamalah wal akhlak. Empat-empatnya telah jelas. Demikian pula as-sunnah al-mutahharah. Sunnah Rasulullah SAW yang suci menjelaskan, menjabarluaskan yang global daripada Al-Qur'an. Al-Quran kan global, mujmal. Sementara as-sunnah itu mufassal, menjelaskan, tibian, menafsirkan. Karena itu Rasulullah SAW sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud beliau bersabda, "Ala wa inni utitul kitaba wa mitlahu ma'ahu." Ketahuilah sesungguhnya aku diberi Alkitab, Al-Qur'an dan yang sepertinya bersamanya. Artinya beliau diberi Al-Quran dan diberi As-Sunnah. As-Sunnah sama dengan Al-Quran. Dan kita dilarang membedakan antara Al-Quran dan As-Sunnah sama. Quran dan hadis sama, sama-sama wahyunya karena Rasulullah SAW itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Wa ma 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebagaimana di dalam surat An-Najm. Al-Qur'an As-Sunnah sama. Kalau ada orang mengatakan kami hanya mau dengan Al-Quran saja Tidak mau dengan hadis Karena hadis itu banyak pertentangan Banyak perselisihan Apalagi hadis ahad Kami hanya mau dengan yang mutawatir saja Walhasil banyak alasan Sebenarnya ini adalah orang yang Boleh dikatakan ini adalah orang yang paling bodoh Karena ucapan dia sendiri Dia tidak paham dengan ucapannya sekarang coba kita katakan kepada dia, kamu sholat ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh dua rakaat, duhur empat rakaat, isya empat rakaat, maghrib tiga rakaat. Kemudian eh, isya empat ya, Duhur, asar, isya empat. Itu di mana? Di Quran sebelah mana ada? Maka jawabannya di Quran tidak ada. Lalu terus dari mana kamu itu? Kira-kira apa jawabannya? Bingung tadi ya? Dia akan jawab, ya kami tahunya dari hadis. Kata tidak mau hadis. Ya, bingung. Demikian juga masalah zakat. Al-Quran hanya menjelaskan zakat, wajib zakat. Perincian-perinciannya tidak ada. Dari mana? Dari sunnah. Dan seterusnya. Tidak bisa dipisahkan Al-Quran was sunnah. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sampai kita bertemu Rasulullah SAW di Al-Haud, di telakannya hari kiamat nanti. Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, akidah Islamiyah adalah merupakan tiang penyangga agama. Yang jadi masalah itu akidah dulu. Orang kalau akidahnya benar, akidahnya baik, dia mudah diatur. Kalau akidahnya belum benar, belum baik, dia akan sulit diatur. Karena itu ayat-ayat yang turun di Mekah nomor satu itu adalah akidah dulu, surga neraka sampai mantap baru hukum-hukum. Karena kalau akidah belum mantap langsung hukum, mereka langsung nolak, tidak mau. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan ayat-ayat yang pertama turun di Mekah itu tentang akidah surga neraka. Fa idza nukira dan seterusnya. Kata Ibunda Aisyah kalau langsung hukum jangan zina, jangan minum khamr, maka mereka akan langsung menolak. Kalau dikatakan la taznu, jangan minum khamr, mereka langsung merespon, wallahi la nad'ul khamra abadan. Demi Allah kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Nah, kita belum tersentuh. Kalau mereka langsung dilarang la taznu, jangan zina, langsung mereka jawab wallahi la nad'ul zina abadan. Demi Allah kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Tapi setelah akidahnya mantap, mereka dengan dirinya akan mencari tahu sendiri, ingin tahu sendiri. Akidah Islamnya, Karena itu orang yang baik bukan atas dasar akidah, ini gampang berubah, gampang goyang. Kenapa? Akidah tidak ada. Dan akidah ini harus belajar, belajar dari kitab. Bukan sekedar duel-duel, comot-comot saja. Belajar akidah itu seperti kemarin akidah Bahawiyah dari awal sampai akhir Baru dia paham akidah Kalau tidak akan bingung Orang kalau sumber akidahnya bukan Quran dan Sunnah Bukan kesepakatan salafus soleh Maka yang ada adalah bingung goncang Bingung dan goncang Kola pulan, kola pulan, kola pulan, pulan dan pulan Bingung Sementara kalau Quran Sunnah yang dipahami dengan pemahaman benar salafus soleh Mantap, tidak goncang setelah mantap menghunjam dalam jiwanya Terikat betul Apapun dia rela mengorbankan Jiwa, raga, harta semuanya Karena akidah Inilah yang membuat seseorang kuat Agama kuat Dan menjadikan Islam menang Akidah Akidah Islamia ini Ikhwan wa akhwati Mempunyai beberapa keistimewaan di antara keistimewaannya yang pertama-tama adalah at-tauhid. At-tauhid, tauhid. Apa tauhid itu? Tauhid ini ada dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tauhid ada dua. Yang pertama-tama tauhidul ibadati lillah atau at-tauhidul lillah ta'ala bil ibadah mengesahkan Allah dalam ibadah. Tidak syirik. Yang kedua, at-tauhidu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ittiba. Mengesahkan Rasulullah dalam mengikuti, dalam mengikuti. Maksudnya di sini dalam ibadah kita hanya bertauhid kepada Allah, tidak syirik sedikit pun. Demikian pula dalam mengikuti kita hanya mengikuti Rasulullah saja, bukan yang lainnya. Karena syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Perinciannya panjang lebar. Demikian pula wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya adalah beliau rasul. Untuk apa? Diikuti. Beliau adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Beliau adalah seorang hamba yang tidak disembah dan beliau adalah seorang rasul yang tidak didustakan. Untuk apa? Diikuti. Jadi fanatiknya itu kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, bukan kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan akidah Islamiyah adalah at-tauqif. At-tauqif apa tauqif itu? Maksudnya sumbernya hanya dari Allah. Rabbaniyatul masdar. Sumbernya itu dari Allah. Yaitu sumbernya tidak mau melampaui Al-Quran dan Al-Hadis. Hanya itu sumbernya. Bukan kepada pendapat, bukan kepada kias-kias, analog-analog, ataupun apa saja. Quran dan hadis saja titik yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus soleh. Kemudian yang ketiga di antara keistimewaan akidah adalah muwafaqatul fitrah as-salimah. Sesuai dengan fitrah yang bersih. Fitrah ya, fitrah yang bersih, yang murni, yang masih belum disesatkan oleh setan. Karena orang itu mula-mula fitrah Lalu setan menyesatkan dia Dari fitrah itu Fitrah, cocok Akhidah, lesona wajah, akhidah paling gampang Semuanya bisa belajar Mulai dari kalangan kelas bawah sampai kelas atas Semuanya gampang dipahami Sesuai dengan fitrah Kemudian yang keempat Di antara keistimewaan akidah islamiyah Adalah Muwafaqatul aklis sarih Cocok dengan akal sehat akal sehat yang selamat dari syubhat dan syahwat. Jadi akal yang sehat yang belum terkena syubhat-syubhat, belum terkena syahwat-syahwat, maka akidah Islamiyah ini cocok dengan akal, sangat masuk akal. Kalau kita lihat akidah-akidah yang lainnya, itu banyak yang tidak masuk akal. Ini masuk akal sekali. Kemudian yang kelima adalah asyumul. Sumul itu adalah universal. Akidah Islamnya itu universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Mencakup semuanya. Tidak ada satu masalah pun kecuali telah dibahas dalam akidah Islamnya Jadi bukan sepotong-sepotong, bukan secuil-secuil. Bukan hanya bahas ini saja, meninggalkan yang itu, itu saja, meninggalkan yang ini, tidak semuanya. Misalnya ada orang itu bicaranya hanya akidah saja meninggalkan akhlak Akhlak saja meninggalkan akidah Ada orang bicara akidah saja muamalahnya ditinggalkan Atau semisalnya Kalau akidah Islamnya tidak semuanya lengkap Kemudian yang keenam at tashabuh at tashabuh itu keserasian Keserasian atau kesesuaian Maksudnya di dalam akidah Islamiyah itu sebagiannya membenarkan sebagian yang lain, bukan sebagiannya bertentangan dengan yang lain. Tidak ada kontradiksi di dalamnya, tidak ada pertentangan di dalamnya. Yang satu menguatkan dengan yang lainnya, serasi, sesuai, bagus, indah. Karena di antara diri akidah yang salah itu pembahasan yang ini ternyata dibantah oleh pembahasan yang setelahnya, paradok, saling bertentangan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir dicukupkan tujuh saja, yaitu al-wasatiyah, pertengahan. Akidah Islamnya itu pertengahan, ahli sunnah wal jamaah. Tidak teleter, tidak gampang-gampangkan, tidak juga berlebih-lebihan. Selalu semuanya pertengahan. Kalau kita mengkaji akidah Islamiyah ahli sunnah wal jamaah Waling indah, pertengahan Kelompok ini ekstrim di sini Ini ekstrim di sana Ahli sunnah tengah-tengahnya Selalu paling bagus Kemudian Ikhwan wa imam rahimahumullah Kalau kita telah mengamalkan akidah Islamiyah Yang mempunyai keistimewaan-keistimewaan tadi itu Maka kita akan mendapatkan buahnya apa buahnya? Buah dari mengamalkan akidah Islamiyah tadi itu ada beberapa buah, di antaranya ada lima buah yang kita dapatkan pasti. Yang pertama-tama adalah tahqiqul ubudiyyah li rabbil alamin wa taharrur minar rifqi lil makhluqin. Yang pertama-tama adalah kita benar-benar menjadi hamba Allah saja dan bebas dari penghambaan kepada makhluk. Jadi kita benar-benar hanya menjadi hamba Allah saja, merdeka. Orang yang amalkan akidah itu merdeka. Walaupun dia seorang budak, maka dia tidak mau diperbudak merdeka. Tetap menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, akidah Islamnya itu adalah pembebasan. Dia benar-benar bebas, merdeka, sejati, jadi hamba Allah saja, bukan hambanya siapapun. Manusia siapa saja sama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sama, tidak ada bedanya. Kemudian yang kedua Di antara buah yang didapatkan adalah Tahkikul ittiba Li rasuli rabbil alamin Wal in'ita minal bid'ati Wal mubtadi'in Memurnikan pengikutan Hanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan bebas dari bid'ah serta ahli bid'ah. Maksudnya dari hal-hal yang baru dan orang-orang yang membuat perkara-perkara baru dalam agama. Jadi benar-benar kita memurnikan pengikutan kita hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana caranya? Caranya belajar. Mau tidak mau adalah belajar. Di antara sebab orang mengikuti bid'ah yang nyimpang itu karena tidak tahu sunnah. Karena mereka tidak punya waktu untuk belajar sunnah. Sehingga mereka mengikuti yang tidak sunnah. Atau juga karena faktor mengikuti hawa nafsu. Faktornya macam-macam. Sahabat Abu Hurairah saja ketika dituduh Abu Hurairah ini gimana? Kok banyak meriwayatkan hadis ini? Dicurigai. Lalu Abu Hurairah membela diri. Bagaimana tidak? Semuanya orang ke pasar, belanja, berdagang, aku tetap belajar. Semuanya makan, aku tidak makan, aku lapar. Sampai kadang aku pingsan. Orang-orang nuduh aku gila, padahal aku pingsan, lapar itu. Demi untuk mencari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau tidak mau harus belajar. Belajar ini penting ikhwan wa akhwat wa rahimakumullah dan belajar tidak bisa setengah-setengah. Ada kata-kata yang sangat indah dari gurunya Imam Malik rahimahullahu taala yang berbunyi al-ilmu la yu'tika ba'dahu illa idza a'taitahu kullah. Ilmu tidak akan memberikan kepadamu sebagiannya. Ilmu tidak akan memberikan kepadamu sebagiannya sehingga kamu berikan dirimu kepada ilmu secara total. Ini kata-kata yang sangat indah jadi kalau kita belajar setengah-setengah, kata beliau kita nggak dapat ilmu. Kalau kita belajar total, baru dapat sebagian ilmu. Kemudian yang ketiga, buah yang kita dapatkan adalah ar roha an-nafsiyah Wattumaknina al-qalbiyah bisilati bil khalikil mudabbiril hakim. Ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Yang kita dapatkan adalah ketenangan jiwa dan kedamaian hati karena selalu bersambung kepada Sang Maha Pencipta yang mengatur semuanya lagi Maha Hikmah, Maha Bijaksana. Jadi ini benar, orang yang lidahnya benar, dia mengamalkan akidahnya, maka dia akan mendapatkan ketenangan jiwa, kedamaian hati. Karena dia selalu bersambung dengan Allah Hubungannya dengan Allah terus Sehingga para salafus soleh dahulu Walaupun mereka hidup apa adanya Apa adanya, sederhana Tapi mereka bahagianya luar biasa Sampai-sampai sebagian salafus soleh mengatakan Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk Ma nahnu fihi Lajaladuna lebih suyuh Kalau sekiranya para raja dan para pangeran mengetahui bahagia yang kami rasakan, mereka akan iri. Mereka akan penggal leher-leher kami dengan pedang-pedang mereka. Raja di istana, pangeran di istana, tapi bingung tidak bahagia. Ini sederhana apa adanya, bahagia luar biasa. Kenapa? Akidahnya benar. Ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Demikian pula kisah tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di penjara, keluar masuk penjara, bahkan meninggal dunia di penjara. Musuh-musuhnya menyangka, menyiksa, di masa penjara. Tersiksa, biar kapok kamu masuk penjara. Ternyata beliau malah bahagia di dalam penjara. Beliau dengan tenang mengatakan, "Ma yasna'u a'da'ibi. Inna jannati wa bustani fi qalbi. La tufariquni aina ma Inna habsi qalwa wa inna tardi min biladi siyaha wa inna qatli syahadah." Apa yang diinginkan musuh-musuhku itu kepadaku? Maunya mereka itu apa sih? Tamanku, kebunku ada di dalam dadaku Tidak akan pisah dariku kemanapun aku berada Kalau aku di penjara berarti aku menyendiri di kebunku, di tamanku, di vila. Kalau aku diusir ke luar negeri berarti jalan-jalan, tamasya, gratis Kalau aku dibunuh, mati syahid eh, Ini orang bahagia Bahagia di dalam, bukan di luar Kalau bahagia kita di luar berarti kita belum pernah bahagia karena kalau kita dipisahkan dengan dia, bahagianya hilang. Tapi kalau bahagia di dalam, dimanapun bahagia, mau di udara, di darat, di laut, mau di gunung, mau di padang pasir, mau di penjara, kemudian mau di mana? Di hutan, dimanapun dia bahagia, karena bahagia selalu bersama dia. Subhanallah. Demikian pula para nabi, para rasul, mereka tuh hidupnya sederhana, apa adanya, susah, ditindak, dihina, dicaci, difitnah, macam-macam. Tapi mereka juga bahagia. Akidah yang benar. Selalu bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, bersambung dengan Allah ini penting ikhwan wa akhwati rahimakumullah, karena kalau kita pisah dari Allah sekejap mata saja kita akan binasa. Kita membutuhkan Allah dan kita tidak bisa pisah dengan Allah. Yang membuat kita ini kuat adalah karena kita dekat dengan Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kenapa beliau kuat seperti itu? Padahal beliau sendirian, musuhnya banyak. Beliau mengkaji Al-Qur'an As-Sunnah, beliau terangkan yang benar. Dan memang kata-kata beliau benar, orang tak mau jujur benar. Tapi dimusuhi orang banyak, dia akan membawa ajaran baru dan macam-macam. Yang membuat beliau kuat diantaranya hubungannya dengan Allah, sholat, berzikir. Pernah suatu ketika setelah sholat subuh dia berzikir di tempat sholatnya sampai siang, zikir terus. Kemudian ternyata ada murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menunggu beliau di belakang. Lalu beliau tahu ditunggu oleh muridnya. Kemudian beliau mengatakan kepada muridnya itu setelah menoleh, kata beliau hadhihi wadwati. Laula hadza la dha'afat quwwati. Ini adalah sarapanku, ini makananku. Kalau aku tidak makan ini, kekuatanku melemah. Jadi hubungan dengan Allah yang membuat kita kuat. Karena itu di antara doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ingin ditinggalkan Allah sekejap mata pun. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi ta'in. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Jangan aku serahkan diriku kepada diriku sekejap mata pun. Kemudian berikutnya yang keempat adalah al-qana'atul fikriyah wal itraf al-aqli was salamat minat tanakut wal khurafah. Jadi di antara buah yang kita dapatkan adalah kepuasan pikiran dan akal. serta keselamatan dari pertentangan dan keganjilan. Ya, kalau kita kembali kepada akidah Islamiah yang telah disebutkan tadi ciri-cirinya, keistimewaannya, maka akal pikiran kita ini akan puas, puas. Karena kalau kita tidak kembali kepada akidah yang benar, akal nggak pernah puas. Soalnya pendapatnya bulan, bulan, bulan, bulan, bulan. Sekarang bulan berpendapat, oh kayaknya bulan ini yang benar. Dipakai. Berapa tahun lagi ada bulan yang datang. Ternyata rumusannya lebih bagus. Wah ini rumusannya lebih bagus, saya ikut ini saja yang kemarin ditinggal. Ada datang lagi, rumusannya lebih bagus. Wah ini kayaknya lebih bagus, saya ikut ini saja yang tadi ditinggal. Kacau. Gak puas pikiran karena pulan, pulan. bertentangan terus ganjil-ganjil sementara kalau Quran wa sunnah ala fahmi salaf puas antum mau di sini mau di mana-mana di ujung di barat di timur di mana-mana akidahnya sama itu diantara ciri khas akidah Islamiyah akidah salafus soleh makanya para salafus soleh dulu itu Di antara dalil mereka tentang kebenaran manhaj dan akidah salafus soleh karena kata beliau saya pergi ke ujung dunia manapun, saya dapati akidah mereka sama, ya gitu itu. Berarti memang inilah akidah yang benar, sumbernya satu. Akidah salafus selalu pergi kemana aja, akidahnya satu. Paling beda-beda masalah-masalah yang bukan prinsip. Bukan prinsip ya, masalah furuk, cabang-cabang, masalah ijtihad. Kalau akidah satu. Cuman yang jadi masalah ada sebagian itu masalah-masalah yang cabang, yang bukan prinsip, yang ijtihad itu dipaksa-paksa dimasukkan kepada prinsip. Nah, itu yang bahaya. Kemudian yang kelima. Yang terakhir cukup lima saja yaitu di antara buah yang kita dapatkan daripada akidah Islamiah yang benar adalah talbiyatu hajatir ruh wa hajatil jasad. Memenuhi kebutuhan ruh dan kebutuhan badan. Wattakamul bainal i'tiqad wasuluk dan saling menyempurnakan antara keyakinan dan perbuatan. Ini juga antara keistimewaannya. Jadi bukan hanya memikiri roh saja, batin saja, tapi juga memikiri badan, jasad, lengkap. Luar dalam, lahir batin, roh dan jasad. Bukan hanya akidah saja, tapi juga perbuatan kehidupan sehari-hari lengkap. Itulah diantara buah-buah yang kita dapatkan ikhwan wa akhwati rahimakumullah kalau kita kembali kepada akidah yang benar al akidah al-islamiyah. Dan alhamdulillah para ulama dari dulu sampai sekarang mulai dari zaman sahabat sampai sekarang dan seterusnya sampai kiamat nanti mereka selalu menaruh perhatian yang luar biasa kepada masalah akidah. Perhatian besar kepada masalah akidah. Sehingga ditulis buku-buku mulai dari matan-matan yang kecil, yang ringkas, kemudian sampai kepada syarah-syarah yang besar, yang panjang. Ada yang menjelaskan akidah secara global. Ini akidah salah cara mujmal global. Ada yang menulis masalah tertentu dalam akidah Allah di atas misalnya. Ada juga yang lainnya nulis kitab khusus membantah kelompok-kelompok sesat, ahli ahwa, al-mudhillah, ahli bid'ah dibantah secara khusus. Banyak kitab akidah dan insyaallah pada pembahasan tiap-tiap kemis pagi ini kita berusaha untuk mendekatkan masalah-masalah akidah mendekatkan dengan mudah, dengan praktis, dengan sistematis insya Allah dan disusun sesuai dengan susunan Nabi sebagaimana dalam hadisnya malaikat Jibril. Akidah yang tersusun rapi yang merupakan prinsip-prinsip dasar akidah Islamiyah. Dan nanti penjelasannya pun dari dua sumber, dari Al-Qur'an was sunnah yang merupakan dua wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Mengenai enam permasalahan agama yang akan kita bahas yang dikenal dengan arkanul iman, rukun-rukun iman. Ini sumbernya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tidak ada khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika terjadi fitnah ya, fitnah. Di antara ulama ahli sunnah saling fitnah. Sama-sama ahli sunnahnya. Lalu beliau ditanya menghadapi fitnah seperti itu. Sama-sama ahli sunnah, sama-sama mengikuti akidah salafus soleh. Yang dilakukan Syaikhul Taimin apa? Bukankah rukun Islamnya sama? Bukankah rukun imannya sama? Kata-kata ini kayaknya biasa, tapi ini kata-kata yang dahsyat, luar biasa. Kata beliau, apa sih beda di antara mereka itu? Toh bukan masalah yang prinsip. Yang prinsip kan sama kan rukun imannya sama enam, pemahaman juga sama. Rukun Islamnya sama lima, pemahaman juga sama. Yang dicari apa? Subhanallah. Rukun iman yang enam dengan pembahasannya dan juga rukun Islam yang lima dengan pembahasannya. Kita bahas rukun iman yang enam. Di antara sumbernya adalah surat Al-Baqarah 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Itu ayatnya agak panjang ya. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi yang dinamakan sebagai albir perbuatan baik itu adalah kamu beriman kepada Allah Kepada hari akhir Kepada para malaikat Kepada kitab Dan kepada para nabi Di situ ada lima Iman kepada Allah Hari akhir, malaikat Kitab dan para nabi Cuma lima kurang satu Yang kurang apanya Iman kepada takdir Demikian pula di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 285. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih." Amanar rasulu. Rasul itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang juga beriman. Semuanya itu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Di situ ada empat. Allah, malaikat, kitab-kitab, dan para rasul. Yang kurang apa? Hari akhir dan takdir. Tapi saling melengkapi semuanya. Kemudian juga di dalam surat An-Nisa ayat nomor 136 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Para siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhir sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Di sini lima, masih kurang satu, kurangnya masalah takdir. Dan takdir dijelaskan di ayat yang lainnya, yaitu di surat Al-Qamar ayat nomor 49 dan 50. Inna kulla shayin khalaqnahu biqadar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Di situ jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir, keputusan kami, ketentuan kami dan ketetapan kami. Iman kepada takdir. Ini juga prinsip takdir ini. Sampai-sampai para sahabat dulu mereka itu sepakat bahwa orang yang percaya kepada semuanya beramal soleh, tapi dia mengingkari takdir, maka amalnya ditolak semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu taalaanhu, sahabat ibnu Umar mendengar berita ada kelompok-kelompok dari Basrah yang mereka mengingkari takdir. Lalu sahabat ibnu Umar ketika mendengarkan, langsung mereka berlepas diri dari dari orang-orang tersebut. Fa idza laqitahum fa akhbirhum anni bari'un minhum wa wahom bara'un minni. Kalau kamu ketemu mereka, kamu beritahukan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Beliau juga mengatakan, "Lau anfaqa ahaduhum mithla ujin dahaban, ma qabilahullah hatta yu'mina bil qadar." Kalau mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas tidak diterima oleh Allah sehingga iman dulu kepada takdir pembahasan takdir yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah dan kita bahas pada saatnya nanti.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 Mungkin ini dulu untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Tafadhol kalau ada yang ditanyakan. Kalau akhwatnya seperti biasa ya Ditanyakan lewat SMS Yang mau ditanyakan Fadal silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. memang benar ya. Akidah Islamnya itu sesuai dengan akal. Tapi akal akal yang sehat. Terus bagaimana cara menyesuaikan dengan akal kan? Tentu saja akalnya akal yang sehat. Dan Islam itu menjunjung tinggi kedudukan akal. Di dalam Al-Qur'an kita sering mendapatkan ayat-ayat afala takilun, afala tatapakarun liqaumin yatafakkarun. Akal. Kenapa mereka tidak berakal? Mereka tidak berpikir. Ini adalah ayat-ayat Allah bagi kaum yang berpikir. Terus disanjung akal itu. Tapi akal yang sehat. Tadi disebutkan akal yang selamat dari syubhat dan syahwat. Salah satu contohnya akal yang sehat. Akal yang sehat itu yang mau tunduk kepada nas-nas. Bukan yang benar-benar mau berdiri sendiri. Karena ada bagian-bagian tertentu dari agama ini yang kadang akal kita belum bisa menjangkau. Sehingga kita itu harus tunduk ta'abbud beribadah kepada Allah mutlak. Itulah letaknya kelebihan orang beriman. Contoh tentang orang ketika mengusap sepatu khuf. Orang kalau punya wudhu lalu pakai sepatu khuf, nanti kalau wudhunya batal dan dia akan wudhu lagi, tidak perlu melepas sepatunya. Bagian kaki cukup diusap. Yang diusap bagian atasnya. Usap itu aja bagian atasnya. Padahal kalau menurut akal-akalan yang lebih cocok diusap adalah bagian bawahnya yang kotor adalah bawahnya. Tapi di sini akal harus mengikuti dalil. Karena itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Laukana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mas'i min a'lahu." Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha alaihi. Kalau sekiranya agama itu pakai akal-akalan yang dangkal, pendapat-pendapat saja, maka tentu yang lebih pantas diusap itu adalah bagian bawah, sepatu khuf. Tapi kata beliau, aku melihat Rasulullah mengusap bagian atasnya. Maka aku pun mengusap bagian atas. Jadi akal dipakai, direnungkan. Ini ayat-ayat seperti ini kita renungkan. Seandainya pun akal kita belum mampu, maka kita tetap sami'na wa apakna. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau punya kitab yang sangat bagus yang beliau di dalam kitab itu membantah orang-orang yang mereka itu mengatakan Islam itu nggak sesuai dengan akal. Beliau tulis kitab mendudukkan masalah bahwa sesuai dengan akal. Kitabnya berjudul Darbu Ta'arudil Akal wan Nakal menolak adanya pertentangan antara dalil dengan akal. Beliau bantah orang-orang yang pakai akal-akalan, orang-orang ahli filsafat dan misalnya dibantah dengan bahasa mereka. Dan beliau oleh Allah diberi kelebihan untuk membantah. Jadi maksudnya akidah Islam itu sesuai dengan akal. Akidah ahli sunnah ini paling masuk akal. Cuma memang ada wilayah-wilayah yang akal kita belum mampu. Disitulah letaknya iman. Letaknya iman di situ. Itulah kelebihannya orang beriman. Karena kalau semuanya bisa diakal-akal, ya tidak ada faedahnya iman lagi. Ya itu biasa. Seperti misalnya melempar jumroh. Orang dari Indonesia bayar mahal, datang ke Mekah, berjubel-jubel, ada yang jatuh, ada yang mati untuk melempar. Enggak ada apa Datang jauh-jauh untuk melempar aja. Ini secara akal, tidak masuk akal sama sekali itu. Walaupun orang berusaha untuk mencari-cari alasan-alasan memuaskan akalnya, itu adalah kita latihan lempar setan. Itu kan upaya untuk memuaskan akal. Tapi intinya tidak masuk akal sama sekali itu, tidak masuk akal. Tapi di sini letaknya iman, takut, Allah nyuruh melempar. Rasulullah nyuruh melempar. Rasulullah memberikan contoh melempar, maka kita pun melempar. Di situ. Jadi maksudnya akal di situ merenungkannya, ayat-ayat Allah direnungkan, apa hikmah bisa diambil. Allah a'lam. Kalau ada yang lainnya, betul silakan. Ya, Fadhil. Dari Iya. sih maksudnya bukan aneh menurut penilaian masyarakat loh ya. Tapi aneh memang ajaran adalah ajaran yang aneh. Jadi bukan aneh karena penilaian seseorang, bukan. Yang dipakai bukan penilaian orang, yang dipakai adalah penilaian Allah. Yang dimaksud tadi itu aneh dan ganjil. Memang ajarannya itu aneh dan ganjil. Berbeda dengan ajaran yang benar, tidak aneh, tidak ganjil, tapi masyarakat menganggap aneh dan ganjil lain. Kalau ini memang ajarannya yang aneh dan ganjil. Kelompok-kelompok yang menyimpang itu aneh dan ganjil. Satu contoh saja pemahaman orang-orang Syiah Rafidhah tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi versi mereka itu kan imam mereka yang ke-12 masih kecil hilang. Hilang masuk di gua. Sampai sekarang masih hidup katanya dan dia memberikan masukan-masukan secara rahasia kepada wakil-wakilnya. Wah ini benar-benar sudah akal akal tidak bisa terima ini. Benar-benar aneh, ganjil. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang sudah berapa tahun umurnya? Seperti itu. Jadi ada akidah itu benar, tidak aneh, tidak ganjil. Cuma orang nganggap aneh dan nganggap ganjil, enggak masalah. Berbeda dengan kita memang akidahnya itu aneh dan ganjil. Seperti itu. Karena memang Rasulullah sudah mengatakan ya bahwa ajaran beliau itu memang gharib. Padahal Islamu ghariban wa yasya'udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing, aneh. Kembali dalam keadaan asing, aneh. Berbahagialah orang-orang dianggap sebagai orang-orang asing, orang-orang aneh. Yaitu mereka yang tetap baik ketika masyarakat sudah rusak. Mereka memperbaiki yang dirusak. Satu contoh lagi. Contoh ini saya dapatkan dari Ustaz Hartono Ahmad Jais, tapi sangat bagus dan masuk akal. Beliau bercerita tentang seorang raja <clears throat> yang raja itu hidungnya sakit sehingga harus hidungnya itu diamputasi. Hidungnya diambil. Sehingga raja itu tidak punya hidung. Istrinya melihat suaminya tidak punya hidung, permaisuri itu tertawa dia. Tertawa, rajanya tersinggung. Akhirnya raja mengeluarkan fatwa kita hidungnya istri harus diambil juga, biar sama. Hidungnya istri diambil juga, tidak punya hidung istrinya. Lalu suami istri raja dan permaisuri keluar ketemu orang-orang kerajaan. Orang-orang kerajaan tertawa semuanya, ditertawakan, dianggap aneh. Akhirnya rajanya tambah marah, mengeluarkan tita sak kerajaan, dipotong semua hidungnya. Dipotong semua hidungnya. Kemudian orang-orang kerajaan keluar kerajaan. Ternyata orang-orang umum, masyarakat umum mentertawakan orang-orang kerajaan karena nggak punya hidung. Raja keluarkan fatwa lagi tita, sak negara harus dipotong hidungnya. Semuanya. Tidak punya hidung. Sementara raja ini punya anak sekolah di luar negeri. Anaknya sekolah di luar negeri. Pada waktu musim libur, anaknya pulang ke negaranya. Anaknya masih punya hidung. Ditertawakan anaknya karena masih punya hidung. Yang salah siapa ini? Itulah sesuatu kalau sudah salah, yang benar akhirnya disalahkan, dianggap aneh, dianggap asing. Jadi begitu. Istilahnya hari gini masih punya hidung ya. Tonton kalau ada yang lainnya silakan. Ini ada pertanyaan ya. Ada yang berkata orang Indonesia hidupnya sudah susah di tempat kerja sumpah sehingga di pengajian diberi yang ringan-ringan tazkiyatun nufus dan banyak ketawanya mereka jangan diberi yang berat-berat. Bagaimana menurut Ustaz Syukron? Betul, jangan diberi yang berat. Ilmu agama itu tidak ada yang berat. Semuanya ringan. Ringan. Tadi itu berat atau ringan? Atau kalau tadi itu memang antum lain ya, memang belajar secara khusus. Saya ingin menanamkan ilmu yang sangat dalam. Tapi kalau diterangkan di masyarakat, itu ringan. Jadi ketika kita berbicara, kita lihat siapa yang kita ajak bicara. Kelasnya kelas mana, tingkatan mana, seperti itu. Dan agama yang benar tidak berat, tinggal kita cara menyampaikannya. Mungkin yang pagi ini memang untuk pendalaman ya, pendalaman. Berbeda dengan pengajian maghrib. Maghrib itu lebih umum, seperti itu. Tidak ada yang berat. Nah sekarang kalau sistemnya model guyon-guyon saja, hiburan-hiburan saja, nah terus kapan pinternya umat ini? Kapan pandainya? Kapan bangkitnya? Susah terus nanti. Susah terus nanti. Atau memang maunya masyarakat itu pengajian plus. Pengajian plus. Plus lawak. Ya. Kan maunya gitu kan? Sekarang pengajian-pengajian yang terlihat, Pengajiannya ada, guyonannya ada, musiknya ada, lengkap. Wah itu campur aduk, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu kamu campur adukkan antara hak dengan batil. Orang zaman Nabi dulu itu lebih susah dari kita. Lebih susah, lebih banyak problemnya, lebih jahiliyah, lebih bodoh, lebih segala-galanya kejelekannya. Tapi ketika Rasulullah datang dengan membawa ajaran yang yang tegas, yang hak, toh mereka mau. Bukan dengan musik-musik dulu supaya kumpul dikasih agama. Enggak bagus dan dampaknya, campur aduk antara hak dengan batil. Jadi sebenarnya ajaran kan agama itu ringan, tinggal cara penyampaiannya saja. Ringan. Seperti itu, tidak ada yang berat. Adapun bercanda sekali-sekali boleh. Karena dibutuhkan supaya tidak tegang, supaya tidak santai. Tidak terus-terusan. Iya. Dan di antara sebab susahnya orang Indonesia ya gara-gara itu tidak mau serius, tidak mau serius, memang maunya santai, aja guyon, aja. Ya susah terus. Harus ada seriusnya. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang berkeyakinan bahwa mengamalkan Islam hanya untuk muamalah di dunia. Tapi untuk masalah ibadah ia memakai ajaran kejawen. Karena menggabungkan keduanya lebih sempurna kata mereka. Bagaimana jika memberikan penjelasan kepada orang seperti ini? Ya, ya dijelaskan kepada mereka bahwa Islam itu universal tadi itu mencakup semuanya, tidak sepotong-sepotong. Udhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara total, dengan setengah-setengah. Budaya-budaya dilestarikan dalam Islam. Selama budaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi ini dikhawatirkan dia masuk dalam ayat yang yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Jadi dia iman kepada sebagian ajaran Al-Quran dan dia kufur kepada sebagiannya. Milih-milih. Ini cocok saya ambil, ini tidak cocok saya tolak. Ya sama dengan orang kafir, separuh-separuh, total. Jadi nggak ada istilahnya muamalahnya Islam, ibadahnya kejawen, nggak ada. Walatul bisul haqqabil batil tadi itu harus satu. Kemudian juga tidak ada itu kan Islam model Arab, ya. Islam yang tetap dulu kan Islamnya model Arab itu. Enggak ada. Islam itu ya satu. Nanti mau ke Arab, mau ke Eropa, mau ke timur, mau ke selatan. Ya Islam itu ya gini ini. Enggak ada. Antum pergi sekarang ke Amerika belajar di sana. Islam itu ya gini itu dah. Ahli sunnah wal jamaah sama. Enggak ada bedanya. Kalau budaya beda, boleh silakan. Selama tidak bertentangan dengan aturan syariat. Misalnya antum pakai celana, pakai sarung, pakai peci warna hitam, ya mau enggak silakan. Kalau di sana pakai sorban, pakai apa silakan. Boleh-boleh saja, tidak bertentangan. Jadi begitu. Apalagi kalau kita sudah bicara ajaran kejawen, ya mohon maaf. Intinya itu banyak kesirikan, kesirikan. Nanti pakai keris, ya. Saya kan pernah cerita kan, masuk satu rumahnya satu orang, di rumahnya itu kerisnya banyak. Kerisnya banyak, dia punya keris banyak. Bahkan dia punya kitab Kitabnya itu berjudul Encyclopedia. Chris. Waduh, luar biasa. Terus juga banyak patung-patungnya di rumahnya, patung-patung, patung-patung apa perwayangan itu loh. Ini dan itu. Masuk rumahnya tuh rasanya tidak enak. Rasanya kayak gelap rumahnya, gelap sekali, nggak ada cahayanya. Nah ini saya. Mungkin alasannya dia budaya. Tapi budaya selalu bertentangan dengan syariat. Karena Kristus itu kan mereka punya keyakinan ini ada khasiatnya apa, khasiatnya ini. Kalau bulan suro ini, ya, bulan suro dimandikan, mandikan dengan tujuh bunga, seperti itu. Ya mungkin itu dulu saya kira cukup. Wallahu a'lam insya Insyaallah kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك